Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut sejati beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih kita mempelajari hadis-hadis tentang sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-11. Kita sampai di hadis nomor 81. Sebelum ini, pertemuan sebelumnya kita mengambil 7 hadis ya. Jadi ulun-ulang. Hadis yang pertama dari sahabat Anas bin Malik tatkala beliau ditanya oleh murid beliau Qatadah bin Da'amah As-Sadusi bagaimana sandal Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sahabat Anas mengatakan lahuma kibalan. E, dua sandal Nabi memiliki dua kibal. Jadi ulun tulisakan Ulun uh, e, ulang. Ya. Jadi ada sedikit keliru pertemuan sebelumnya. Dianggap alas sandal. Anggaplah apalah walaupun kata ini sebujurnya. Dua kibal Maksudnya tali kekangnya itu dua. Nah. Mana yang namanya kibal? Ya ini. Ini berlubang, ini tali. Ini namanya kibal. Hadis yang setelahnya dua kibal ini mempunyai dua syirok bercabang. Nah. nah seperti ini ya. Jadi kibal itu adalah tali untuk mengapit jempol jari. Sini jempol, kemudian ini jari-jari setelahnya. Jadi dua. Kalau kita kan satu. Sandal jepit itu kan sah, satu. Tapi ini du, dua. Itu sendal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Abu Bakar dan Umar, ya. Dan ini adalah sendal kebiasaan orang-orang di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kibalnya dua, kemudian bercabang dua. Kemudian sendal jenis Nabi ada lagi namanya sibtiyah. Sibtiyah ya. Ada lagi namanya sibtiyah. Sibtiyah maksudnya sendalnya terbuat dari kulit sapi yang disamak. Kulit sapi yang disamak. Samak itu proses pemanfaatan sebuah kulit. Jadi kulitnya dikarik dihilangkan bulu-bulunya kemudian dikeringkan, kemudian baru bisa dipakai itu namanya disamak. Jadi kulit sapi <laughs> ada lagi. Kulit sapi yang disamak. Nah, itu namanya sib sibtiyah. Kemudian ada lagi eh sini gimana Sandal Nabi itu juga makhsufataini makhsu makhsufataini. Maksudnya sendal Nabi berlubang. Jenis sandalnya duanya berlubang. Walau alam apakah ini maksudnya dua yang berlubang atau ini. Intinya sendal Nabi berlubang, bukan dijahit tapi ada lubangnya. Nah, ini kata Aisyah di riwayat Musnad Ahmad, tatkala tali beliau ini copot, atau putus, maka beliau sendiri yang memasangnya. Ya. Ada di riwayat Aisyah. Nah, kemudian lagi itu dua dulu. Kemudian di hadis yang ketiga, jardawaini. Sendal Nabi itu jardawaini, tidak ada bulunya. Dikarenakan ya, sendal dulu terbuat dari kulit. Ada yang kasar yaitu ada bulunya, dan ada yang polos tidak ada bulunya. Jadi jenis ketiga namanya jarda waini. Tidak ada bulunya, polos dibersihkan. Nah, tidak ada bulunya. Ada bulunya. Kalau ini maksuf berlubang. Berlubang. Hadis yang keempat sibtiyah. Hadis yang kelima sama. Riwayat dari Abu Hurairah, sendal Nabi kibalan, mempunyai dua dua kibal. Iya. Walah alam ya. Apakah pernah melihat pernah melihat di Arab Saudi ada yang memakai sendal jenis yang pernah dipakai Nabi? Maksudnya dia pengakangnya dua. Kalau kita cuma cuma satu, kayak sendal jepit ya. Kalian pernah melihat apalah? Pernah melihat. Kata Pak Saiful Sidin pernah melihat ada orang Arab yang yang memakai sendal seperti sendal Nabi. Maksudnya pengekangnya dua. Kita kan satu ya. Dia dia dua. Nah, kemudian ini beberapa uh, jenis sendal yang pernah dipakai oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang ketujuh hadis yang kita ambil itu kesimpulannya. Nah, kemudian hadis sekarang hadis ke 80 81. Hadis yang ke-81 ini petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang memakai sendal. Kalau sebelumnya sifat-sifat jenis sandal Nabi, kalau hadis ini petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam memakai sandal. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilahuma liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi di kitab Jami' Tirmidzi beliau. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ma'an. Beliau berkata menceritakan kepada kami Malik dari Abu Zinad dari Al-A'raj. Al-A'raj ya. Namanya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz. Dan al-a'raj ini secara kamus artinya adalah penyakit di kaki, pincang, semacam pincang al-a'raj. Jadi terkadang ulama itu terkenal dengan sifat cacatnya. Ya, sifat cacat beliau al-a'raj yang pincang. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah Liun ilhuma jami'an au fihima jami'an. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan hanya memakai satu sandal. Hendaklah dia memakai keduanya atau melepas keduanya. Jadi jangan memakai satu sandal. Baik jarak antara satu sandal dengan sandal yang lain dekat lalu kita memakai satu sandal aja, tetap itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca penjelasan Syaikh Abdul Razak, apa hikmahnya kita dilarang untuk memakai sandal satu saja tanpa sandal yang lain. Ya. Kata Syaikh Abdul Razak, al-hikmah fi dzalika amrani. Hikmahnya ada dua macam. Kenapa dilarang? Al-amrul awal kila li alla yakuna fi dzalika tashabbuhun bisyaitan wa li lihadza ruya fi ba'di turuqil hadis ziyadah inna syaitan yamshi bin na'lil wahidah. Yang pertama adalah kila disebutkan supaya jangan tasyabuh dengan syaitan. Tasabuh dengan syaitan. Kenapa? Karena ada riwayat di sebagian jalur ada tambahan setelah hadis ini Sesungguhnya syaitan berjalan dengan satu sandal Supaya jangan tasyabuh dengan syaitan Sama seperti kita dilarang untuk tidur Dengan gaya Berarti harap bahasa Indonesia apa? Tangkurap ya Karena sama dengan gaya tidur syaitan alam Kemudian yang kedua Hikmahnya adalah Nah ini bisa kita kias ke yang lain li'alla yakuna zulman lil badan supaya jangan menzolimi badan atau fisik kita supaya jangan menzolimi badan atau fisik kita fasyari'atu amaratil insana bil adli lalu atau maka syariat memerintahkan manusia untuk berbuat adil Kenapa kita dilarang untuk memakai satu sandal? Dikarenakan itu menzolimi badan. Dalam artian kita tidak adil dengan badan atau tubuh kita. Kenapa? Satu memakai sandal, satu kada. Itu namanya tidak tidak adil. Kalau mau dilepas kedua duanya. Kemudian baru pian ambil sandal yang yang jauh misalnya. Misalnya pian memakai sandal di masjid. Satunya ditendang orang jauh satu dua meter misalnya. Kalau mau kita angkat sandal kita kemudian setelah dekat baru kita pasang dua-duanya. Ya. Karena kalau satu bersandar, satu tidak itu namanya kita tidak adil terhadap kaki satunya. Satu bersandar, satu satu kada. Nah, kemudian permasalahannya, apakah ini bisa dikiaskan dengan benda lain? Seperti contoh sepatu, selendang atau yang lainnya. Nah, kemudian kata al hafidh Ibn Hajar di kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, "Qad yadkhulu fi hada kullu libasi syaf'in. Dan juga termasuk dalam perkara ini adalah setiap pakaian yang eh, apa namanya? Syaf'in itu apa? Sepasang. Setiap pakaian yang sepasang. Contoh lengan baju, ya. Lengan baju. Maka kalau kita memakai baju, jangan sampai tangannya satu dipakai, satu dilapas. Ini biasa kita main futsal. <laughs> <laughs> itu termasuk juga kita tidak adil dengan lengan yang tidak ada bajunya tadi. Jadi harus dua-duanya dipakai. Kalau satu dipakai lengannya satu kada, itu namanya kita tidak adil berbuat zolim dengan tangan satunya. Iya. Dan juga kal ini seperti dua dua khuf atau sepatu atau kaos kaki sama. Iya. Atau sarung tangan Kadang ulun kada ingat, kada sadar juga. Sarung tangan hilang sebuting karena kada hakun kepanasan, jadi berkendaraan satunya kada. Ternyata itu juga berbuat zolim Tangan satu kita kada dapat, satu dapat. Itu berbuat zolim terhadap tangan kita. Dan juga kata Al-Khattabi, "Wat taraddi ala ahadil mankibaini dunal akhar." dan juga seperti berselendang di satu bahu bukan yang lainnya. Jadi kalau kita punya selendang dipasang cuma di sini itu juga termasuk perbuatan zolim karena ini tidak empat kada ikut. Jadi kalau kita berselendang surban dua-duanya di dipasang. Bukan cuma satu saja. Ini juga termasuk perbuatan zolim dengan satu bahu tadi. Intinya adalah semua pakaian yang sepasang, ya yang sepasang. Sama seperti kacamata. Satu ada kacanya, satu kededa. Itu juga berbuat zalim terhadap mata yang sebelah. Intinya cari aja pakaian yang sepasang. Ya. Nah kemudian Belum baca lagi seterusnya Kata Syekh Abdul Razak Fasyari'atu amaratil insana bil adli maka syariat memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Jadi dia tidak adil terhadap satu anggota yang lain. Hatta ma'abadanihi sampai kepada badannya. Jadi kita disuruh berbuat adil terhadap badan kita sendiri, belum orang lain, ya. Terhadap badan kita sendiri. Fa'idha masya bina'lin wahidah Warrijulul ukhra hafiyah Fainka in ardu harratan au baridatan zalama rijilal hafiyah. Maka apabila seseorang berjalan dengan satu sandal, satu kaki satu satu kaki ya terbuka, satu kakinya ada sandalnya, maka jika tanah itu panas atau dingin, maka dia menzolimi kaki yang tidak bersandal. Mohon panas berarti satu yang kepanasan, satu kada. Berarti kita menzolimi kaki yang kepanasan. Wasyari'atu ja'at bin nahyi 'anil zulmi. Dan syariat datang dengan melarang kezoliman. Karena kita berbuat zolim dengan sandal yang dengan kaki yang tidak ada sandalnya. Nah, kemudian ada perkataan yang menarik yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perkara-perkara ini. Waqad naqala al-'Allamah Ibnu Qayyim fi kitabih Tufatul Maulud bi Ahkamil Maulud an Syekh Ibnu Taimiyah rahimahumullah kalaman 'aziman fi taqriri hadza. Dan sungguh telah menukil Al-Allamah Ibnul Qayyim di kitab beliau Tuhfatul Mah Maudud Biah Kamil Maudud. Salah satu kitab yang membahas tentang masalah bayi atau anak kecil. Tuhfatul Maudud Biah Kamil Maulud. Beliau menukil dari guru beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah perkataan yang agung dalam masalah ini. Iya. Qala, Haythu qala Beliau mengatakan, maksudnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Qaza maksudnya adalah an yahliqa ba'du ra'sis sabi wa yada'a ba'dahu. Qaza adalah menggundul sebagian kepala anak dan tidak menggundul sebagian. Yang kanan dicukur, yang kiri kada. Kenapa Rasulullah SAW melarang qaza? Qala syaikhuna berkata syekh kami, maksudnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadza min kamali mahabbatillahi wa rasulihi lil adli. Dan ini termasuk kesempurnaan cinta Allah dan Rasulnya terhadap sifat adil. Kita dilarang qaza karena Allah menyukai sifat adil. Fa innahu amara bihi hatta fi sya'nil insan ma'a maka sesungguhnya Allah memerintahkan agar jangan kozak sampai-sampai terhadap perkara manusia beserta dirinya sendiri. Fanahahu an yahliqa ba'da ra'sihi wa yatruku ba'dahu. Lalu syariat pun atau Allah ya melarang untuk mencukur sebagian kepala dan meninggalkan sebagiannya li'annahu zulmun lirra'si sebabnya dikarenakan itu adalah kezoliman terhadap kepala Satunya dipangkas, satunya kada. Itu namanya zalim lawan kepala. Dan syariat melarang dari berbuat zalim. Jadi Allah sangat ya sangat apa? Sangat cinta terhadap perkara perkara keadilan. Sampai-sampai kepada tubuh kita sendiri pun harus berbuat berbuat adil. Contohnya jangan qaza. Satu dicukur, satu satu tidak. Kemudian, nah, wa nadhiru hadza annahu naha 'anil julus syamsi wadh-dhilli. Dan yang semisal ini, Allah juga melarang seseorang duduk antara yang kena matahari dan yang kada. Kalian duduk satu kena matahari, satu kada. Itu juga termasuk perkara kezaliman. Karena satu yang kena panas, satu kada, berbuat zalim terhadap diri diri sendiri ya. Beda misalnya kalau ada maslahat seperti bayi. Ya. Bayi yang baru lahir harus di, dijemur, tapi tidak dijemur semuanya, sebagian saja. Ini beda beda masalah. Ya. Fa'innahu zulmun li ba'di badanihi. Kenapa kita dilarang duduk satu kena matahari, satu kada? Karena itu adalah perbuatan zolim terhadap sebagian badannya. Satu panas, satu kada. Ini masya Allah. Lawan diri sendiri saja kita kada boleh berbuat zolim, apalagi kepada orang lain. Nah, makanya nanti kalau berbuat zalim pada orang lain bisa berusaha di hari di hari kiamat. Karena perbuatan zalim itu dosanya lebih lebih besar. Ya, luar biasa. Kemudian lagi wa nadhiruhu naha an, an yamshir ay yamshir rijla fi na'lin wahidah bal imma an yun'iluhuma aw yuhfihima. Dan yang semisal dari ini adalah Allah melarang ya, seseorang berjalan dengan satu sandal tetapi dia hendaklah bersandal keduanya atau tidak bersandal keduanya supaya jangan berbuat zalim dengan satu satu kaki. Nah, kemudian di eh, di pembahasan atau penjelasan terakhir dari hadis ini, Syekh Abdul Razak menukil dari cerita Syekh bin Bas. Ini sangat penting. Wa yuzkar anna Syekh Ibn Bas rahimahullahu sa'alahu sa'il faqala laukanan laukanatin na tsaniyah ba'idah anni khutwatan aw khutwataini afa amshi ilaiha bina'lin wahidah faqala syekh in istata'ta an la tukhalifa sunnah walau bi khutwah wahidah faf'al diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala ditanya seseorang ada yang bertakut naun sidin maka si penanya ini bertanya bagaimana seandainya Sendal yang kedua itu jauh dariku cuma selangkah atau dua langkah. Ini sandal pian, ini sandal satunya. Jadi pian memakai satu sandal tadi cuma selangkah atau dua langkah saja. Maka bagaimana? Kemudian kata si penanya, apakah saya berjalan dengan satu sandal saja, karena cuma satu langkah saja? Apa kata Syekh bin Bas? Jika kamu sanggup untuk menyelisih sunnah sekalipun dengan satu langkah, maka silahkan kerjakan. Jawabannya apa? Jawabnya tidak, tidak sanggup. Kalau antum ingin menyisi sunnah sekalipun satu langkah dan antum sanggup, maka silahkan kerjakan. Apakah perintah di sini menunjukkan dikerjakan? Jawabannya tidak. Karena pertanyaan di sini menunjukkan pengingkaran. Bagi orang yang benar-benar mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak sanggup untuk menyelisih sunnah Nabi sekalipun satu satu langkah. Nah, ini masya Allah ya. Kalau antum sanggup menyelisih sunnah Nabi silahkan, walaupun cuma selangkah. Intinya adalah beliau tidak sanggup untuk menyelisih sunnah sekalipun satu satu langkah, yaitu dengan kita memakai satu sandal satu langkah, kemudian memakai sandal yang yang kedua. Ini termasuk perkara menyelisihi sunnah. Ya. Kemudian hadis yang ke-80 83. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ishaq ibnu Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zubairi an Jabir radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajul bi shimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa, beliau mengatakan menceritakan kepada kami Ma'an, beliau mengatakan menceritakan kepada kami Malik dari Abu Zubair dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kirinya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Atau Nabi juga melarang seseorang laki-laki tadi berjalan dengan satu sandal. Ini eh, di sini hadis yang sama yaitu larangan untuk memakai sandal dengan satu kaki. Kemudian kita baca penjelasannya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk makan dengan tangan kiri atau memakai satu sandal. Nah, apakah larangan ini terkhususkan untuk laki-laki? Maka jawabannya tidak. Larangan ini umum untuk laki-laki, perempuan, anak kecil dan juga orang dewasa. Ya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya di sini melarang seorang laki-laki? Dikarenakan kebanyakan yang beliau langsung berbicara adalah para para laki-laki. Nah sama di dalam Al-Quran Allah ya Terkadang berbicara dengan lafaz yang menunjukkan untuk laki-laki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, amanu itu adalah untuk mereka tapi untuk laki-laki. Jadi seakan-akan Allah cuma berbicara untuk laki-laki, tapi itu maknanya umum laki-laki dan dan perempuan ya. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang berjalan dengan satu sandal. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Nah kemudian langsung hadis ke 84. Ya. Perhatikan yang ada bukunya. Ini ada faidah dari sisi mustalahul hadis ya. Hadis yang ke 84 berkata Imam Tirmidzi, hadasana Qutaibah an Malik ha. Jadi perhatikan yang ada bukunya. Di situ ada kalimat ha. Kalau di buku di sini maksudnya apa? Hawalah. Maksudnya adalah tahwilus sanad. Jadi terkadang di sanad hadis ya. Yang bawa buku berebutin, <laughs> Berdua aja. Hadatsana Malik. Ada kalimat hak Memang kada paham apa ini jar hajar salah cetak kah jar? Bujur aja Pak. Ya. Jadi maksudnya adalah kemudian baru wa haddatsana Ishaq bin Musa. Nah, Ishaq bin Musa. Jadi ada kalimat hak. Hak ini maksudnya adalah tahwilus sanad tahwilus sanad perpindahan sanad hak maksudnya ini adalah rumus yang menunjukkan tahwilus sanad pemindahan sanad ya, sudah kemudian menghapus maksudnya adalah belum tuliskan mana tadi Ini Rasulullah. Kemudian sahabatnya di sini Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah Al-A'raj mengambil Al-A'raj mengambil dari Abu Hurairah. Kemudian Abu Zinat. Nah, cukup nah. Abu Zinat. Kemudian Malik. Di sini aja nah. Ada cukup. Iya. Kemudian Malik mengambil dari Abu Zinad. Ini Imam Malik ya. Bukan Imam Malik, Malik bin Dinar. Kemudian Malik da, uh, Abu, Imam Tirmidzi mengambil dari dari Malik. Jadi seperti ini. Imam Tirmidzi ngambil dari Malik, Malik dari Abu Zinad, dari Arad, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Ini sanad yang pertama. Kemudian sanad yang kedua di bawahnya lagi. Jadi Imam Tirmizi ada yang mengambil langsung dari Malik, ada yang mengambil melalui dua perantara. Sebelum Malik belum sambung di sini, ini Malik. Ini langsung Imam Tirmizi mengambil. Kemudian ada Imam Tirmidzi juga mengambil sanad tapi melalui perantara sebelum ke Malik yaitu Ishak eh, Ma'an kemudian Ishak bin Musa Ishak bin Musa kemudian Imam Tirmidzi Nah, paham lapian. Jadi mana tadi ini camuhna? Hapus dikit. Ada dua sanat di hadis ini dari Imam Tirmidzi. Satu Imam Tirmidzi mengambil langsung dari Imam, dari Malik, dari Abu Zinat, Aroj, Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Tapi Imam Tirmidzi juga bis, mengambil sanat yang lain, dua perantara antara beliau dan Malik, yaitu Imam Tirmidzi, Ishak bin Musa, Ma'an baru Malik. Ini maksud dari tahwilus sanad perpindahan sanad. Jadi ketemunya di Malik. Dari dari Malik. Nah, di sini ada dua sanad. Yang pertama antara Imam Tirmizi langsung ke Malik, yang kedua Imam Tirmizi melalui dua perantara baru ke ke Malik. Itu maksud dari tahwilus sanad. Tahwilus sanad. Kemudian, nah dari sisi mustalah hadis yang kedua, kalau dari langsung dari Malik ke Rasulullah, ini namanya isnadun alin. Isnad Ali sanatnya tinggi. Kenapa? Karena jarak antara Imam Tirmidzi dan Rasulullah dekat. Satu, dua, tiga, empat. Cuma empat rawi saja. Kemudian yang ini namanya sanat isnadun nazil, tidak tinggi. Kenapa? Karena antar Imam Tirmidzi kepada Rasulullah ada enam rawi. Kalau ini cuma empat, kalau ini enam. Namanya isnad nazil yang pertama tinggi namanya isnadun alin karena jarak antara Imam Tirmizi dan Rasulullah pendek. Kalau ini panjang. Ulun ulang, yang maksud dari hak tadi adalah tahwilus sanad. Karena beliau ada dua jalur meriwayatkan hadis ini. Pertama langsung ke Malik, yang kedua melalui dua perantara baru ke Malik. Ini maksud dari uh, tahwilus sanad. Hak maksudnya adalah tahwilus sanad. Perpindahan sanad ya. Wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin Apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah memulai dengan kanan. Ini termasuk petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau kita memakai sandal, sepatu atau kaos kaki, maka dengan kaki kanan. Ya. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Apabila dia melepas, maka mulailah dengan kiri. Ini termasuk juga petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan ini tiap hari banyak sudah pahala atau apa ajaran Nabi yang kita amalkan. Masang sandal dengan kanan, memacul dengan kiri. Sudah banyak kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Maka hendaklah yang sebelah kanan yang pertama kali disendal, yang salah satunya itu yang yang dilepas. Maksudnya yang kanan itu dimulai dengan memasang, kalau melepas yang kiri itu dimulai untuk melepas. Iya. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Fihi annal yamina lahu takrumah 'ala shimal fil inti'al. Afwan. Annal yamin lahu takrimah 'ala shimal fil inti'al. Di hadis ini menjelaskan bahwasanya sebelah kanan mempunyai kehormatan dibandingkan kiri dari segi memasang sendal. Nah, sama halnya seperti sepatu atau khuf dan yang lainnya ya. Maka ada penghormatan terhadap sebelah kanan. Walihada kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam hubbut tayammun fil umuril lati fiha takrimah wazinah. Oleh karena inilah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sebelah kanan di perkara-perkara yang ada penghormatan dan hiasan. Intinya segala macam bentuk ya perbuatan yang ada penghormatan dan untuk berhias maka dimulai dengan sebelah kanan. Ya. Seperti misalnya sesuatu yang menunjukkan penghormatan seperti menjelung menjulung sedekah berjabat tangan ya. Intinya sesuatu yang ada penghormatan di situ maka sebelah kanan. Atau zinah seperti perhiasan ya. Seperti misalnya kita memakai pakaian. Maka lengan kanan berhulu. Seperti memasang celana, maka yang sebelah kanan berhulu. Ya. Dan termasuk dalam masalah ini adalah memakai jam. Jam itu bukan cuma hanya sebatas melihat waktu, tapi untuk zinah, untuk hiasan yang ada di di tangan. Maka kalau kita bisa dengan tangan, maka dengan tangan tangan kanan. Ya. Dan juga termasuk yang disunnahkan untuk sebelah kanan adalah linnazofah untuk membersihkan. Seperti bersiwak, maka dengan sebelah sebelah kanan. Seperti menyisir rambut, maka kepala sebelah sebelah kanan. Adapun sesuatu yang tidak ada penghormatan, ya seperti masuk WC, seperti keluar masjid, ya dan yang lainnya, berludah juga maka dengan sebelah sebelah kiri. Berludah cebok dengan tangan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Keluar masjid atau masuk WC maka dengan sebelah kiri. Ulun pernah menyebut ya dulu, ini termasuk hadis-hadis yang mengembirakan kita. Kenapa? Karena aktivitas biasa kita, kalau kita tahu ilmunya maka banyak ajaran Nabi yang kita amalkan. Berpakaian berbaju setiap hari, pakai celana setiap hari, pakai sandal setiap hari, beludah setiap hari, buang air setiap hari. Kita tahu ilmunya maka banyak pahala yang akan kita dapatkan. Masalah itu aja belum yang lain. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke-85. Hadis tadi sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi di kitab Jami' beliau. Hadis yang terakhir hadis ke-85. Hadas qala Imam Tirmizi, hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Ash'as wa huwa Abi Sya'sa an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'uli wa tuhurihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad ibnul Musanna. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far kunyahnya uh, gelar beliau Gundar. Ada Muhammad bin Bashar, ada Muhammad bin Ja'far. Kalau Muhammad bin Bashar itu gelar beliau Bundar, kalau Muhammad bin Ja'far Gundar. Gundar. Qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah Ibnu Hajjaj, ya, seorang ulama yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Qala beliau mengatakan had, e, menceritakan kepada kami Ash'ath yaitu anaknya Abu Sya'fa dari abahnya. Berarti anak meriwayatkan dari abahnya. Jadi kalau kita belajar e, di Madinah ya, terkadang dosen itu menyebutkan keindahan sanad. Di antara keindahan sanad hadis ini, anak meriwayatkan dari dari abah. Terkadang kayak ini bisa juga. Kalau misalnya rawinya ini semuanya orang Kufah maka kata dosen, hadis ini meriwayatkan orang Kufah dari orang Kufah. Jadi seperti itu ya. Kadang kita dijelaskan oleh dosen kita keindahan sanat tersebut. Nah, dan termasuk ulama yang memperhatikan masalah sanat adalah imam, imam Disinilah unggulnya Imam Muslim dibandingkan Imam Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari unggul dari Imam Muslim dari segi kesohihan hadis, tapi kalau Imam Muslim unggul dari Imam Bukhari dari segi detail indahnya masalah sanad. Ini saling mengunggulkan. Dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai sebelah kanan selama beliau mampu. Apa yang beliau mampu, maka beliau melakukan dengan sebelah kanan fi tarajjulihi wa tanaulihi wa tuhurihi dalam hal tarajjul menyisir rambut ya, jadi disisir dengan sebelah kanan wa tanaulihi dan memakai sandal ini pembahasan kita dan dalam hal bersuci dengan sebelah sebelah kanan ya. hadis ini juga eh, sama dengan makna yang sebelumnya bahwasanya memakai hendak memakai sandal hendaklah dengan sebelah sebelah kanan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lima menit lah. Ya. Sebutin hadis kan lagi nah yang terakhir. Hadis ke-86. Berkata Imam Tirmizi, hadatsana Muhammad ibnu Marzuq Abu Abdullah qala Abdul Abdurrahman ibnu Qais Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Kana lina ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan wa Abi Bakrin wa Umar wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala beliau mengatakan adalah sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua kibal, dua pengakang. Kalau kita kan sandal jepit cuma cuma satu, ini dua. Dan Abu Bakar dan Umar begitu juga, dua kibalnya. Dan sahabat yang pertama kali mengikat kibalnya dengan satu yaitu Utsman bin Affan. Sama seperti sandal sandal jepit yang ada di zaman sekarang. Tapi kata si penulis isnaduhu la yathbut. Sanad ini tidak tidak sabit, tidak valid. Kenapa? Karena ada rawi di sini yang bernama Abdurrahman bin Qais termasuk had, uh, beliau kategori rawi yang lemah, rawi yang yang lemah. Nah, kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Iya. Kata beliau, ai ittakhadha qibalan wahidan wa fihi anna lubsahu sallallahu alaihi wasallam kana ala wajhil adah. Poinnya di sini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sandal yang demikian dua kibal tadi ala wajhil adah yaitu dikarenakan kebiasaan. Jadi kita tidak disunahkan, tidak diperintahkan memakai sendal sama dengan sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu adalah perkara adah, perkara kebiasaan, bukan yang menunjukkan ibadah atau syariat. Ya, ini adalah poin-poinnya. Nanti di bab-bab akhir ini, ya tentang masalah sandal, beliau perlebar lagi. Terkadang ada orang yang bertabarruk dengan gambar sandal. Padahal para sahabat, sebagian sahabat itu bertabarruk dengan sandal Nabi, memang benar-benar sandal Nabi, bukan gambar sandal Nabi. Itu nanti dibahas di bab-bab terakhir ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, nanti ini eh, ya di bab terakhir tentang faidah bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nanti juga beliau mengupas apakah benar peninggalan-peninggalan Nabi di zaman sekarang itu bisa dipastikan itu adalah peninggalan dari Nabi. Bagaimana sikap kita dengan ada yang mengatakan ini adalah peninggalan Nabi? Nah, itu nanti minggu minggu depan. Wallahu a'lam Ya. Cukup. Ini yang bisa ulun sampaikan, ada beberapa hadis tentang eh, hadis-hadis uh, yang berkaitan tentang sandal Nabi saw. Nanti berakhir kita menjelaskan tentang faidah dalam masalah bertabarruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulama mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.